Muhammad Zainuddin Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qurani Al-Madini Rahimahullah إذا أراد بعبده خيرا ja'ala fihi thalatha khisal. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tiga perkara. Yang pertama, fikhan fiddin. Jadikan dia faham dalam ilmu agama. Kemudian yang kedua, az-zahadah في الدنيا الزهادة في الدنيا zuhud terhadap perkara duniawi zuhud terhadap perkara dunia memang ikhwani afidakumullah wa barakallahu fikum Mhm. Zuhud ini banyak orang yang salah kaprah. Menganggap hidup tidak punya harta. Zuhud identik dengan kemis kemiskinan. Bajunya compang-camping, pakaiannya kusut, nggak pernah disetrika. Ini zuhud. Bagi anggapan sebagian orang, bahkan hidupnya cenderung eksklusif. Gak mau bersosial dengan masyarakat. Gak berinteraksi dengan mereka. Apakah ini Dalam sebuah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ketika datang seseorang dan orang itu mengatakan ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku kerjakan amalan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadaku begitu pula manusia senang kepada saya nah maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda izhad fi dunia, apa? Yuhibbu yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala akan cinta. Wazhad fi ma nas yuhibbukan nas. Dan zuhud dari harta manusia mereka akan senang kepadamu. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan zuhud di dua-duanya. Izhad fi dunia, zuhud di dunia, yuhibbukallah, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhud kepada apa yang ada pada manusia, membuat mereka senang kepadamu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi zuhud menjadi dua macam. Nah, yang pertama zuhud mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua zuhud dengan tidak melirik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang lain akan mendatangkan kecintaan mereka. Jadi di sini ada horizontal dan vertikal. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan dari hamba kepada hamba yang lain. Maka zuhud ini akan mendatangkan kecintaan, tanda kebaikan seseorang. Nah, akan dirasakan bagi orang lain bahkan manusia akan merasakannya menjadikan dia tibun nafs jiwa yang bagus. Ada sebuah kisah yang dinukil oleh Ahmad bin Al-Munkadir. Terdapat kisah ini di dalam kitab Sifatu As-Safwa. Karya Ibnul Jauzi rahimahullah. كانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Muhammad bin al-Munkadir saya dulu punya tiang maksudnya punya tiang dia biasa di situ di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam usalli lail ilaiha saya kalau sholat malam menghadap tiang tersebut, tempat favorit di kota Madinah, Masjid Nabi. Nah. Faqahata ahlul Madinah di sana. Pada saat itu, ikhwani afidhakumullah, Madinah dipenuhi dengan Madinah sedang dilanda kemarau panjang. nggak turun hujan, sumur-sumur pada kering. Fakharaju yastauskun falam yuskun. Sehingga berduyun-duyun masyarakat penduduk Madinah keluar untuk sholat istiqo, istisqo, tetap saja hujan nggak datang. Lama kana minal lail, dan pada satu malam, itu al-isya al-akhirah, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat Isya di malam hari di masjid tersebut. Setelah selesai salam, tasanatu ila sariyati. Saya bersandar kepada tiang favoritku. Saya bersandar di tiang itu. Faja'a rajulun aswad. Tiba-tiba datang seorang pemuda kulit hitam. Orangnya tinggi. Wa ma'ahu izarun wa fi raqabatihi kisa. Dia pakai sarung. Orang yang hitam tadi tinggi pakai sarung dan dia letakkan kain. Nah, dia selendangkan kain di lehernya, di pundaknya. Dia letakkan kain di pundaknya. Nah, Fataqaddamat baina yadayya. Dia maju di hadapanku. Beliau duduk bersandar. Dia maju di hadapanku. Wa ana khalfa. Aku di belakangnya. Fasalla raka'atin. Dia pun salat dua rakaat. Setelah itu dia duduk. Setelah selesai sholat. Farafa ayadahu. Dia angkat kedua tangannya si kulit hitam itu nih. Dan doanya didengar oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Ya berkata, Ya Rabb, Inna ahla harami nabiyika kharaju yastaskun falam tuskiyahum. Ya Allah, penduduk kota nabimu sudah keluar. Minta air hujan dan engkau belum berikan kepada mereka. Fa'aksimu alaika Aksimu alaika Uksimu alaika Aku bersumpah dengan namamu ya Rabb. Turunkan kepada mereka hujan. Aku bersumpah dengan namamu ya Rabb, turunkan kepada mereka hujan. Aku bersumpah atas namamu ya Rabb, turunkan kepada mereka hujan. Kata Muhammad ibn al-Munkadir Majnun. Apa artinya Majnun? Hah? Orang gila. Hmm. Fama wada'a yadahu illa wa sami'tu ra'at. Belum orang ini menurunkan tangannya, tiba-tiba saya mendengar gemuruh petir. Ini katakan apa tadi? Majnun. Belum dia menurunkan tangannya, saya sudah mendengar suara gemuruh. Petir, halilintar, geluduk. Raja atis sama bil amtor. Kemudian datang awan, gelap gulita, dan turun hujan. ada ahamani rujuk ila ahli. Sampai saya khawatir ingin balik ke rumah keluarga aku Saking derasnya, saking lebatnya hujan tersebut. Dia takut. Di dalam masjid. Dalam masjid. ketika si laki-laki tadi mendengar suara hujan Hamidallah bima hamid ma sami'tu bimithlihi qad dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan pujaan yang saya belum pernah mendengar sebelumnya pujian seperti itu Allah Subhanahu wa taala dipuji dia berzikir berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ثم قام فألقى الكساء baina rijlaih. Kemudian laki-laki tadi berdiri setelah selesai doa. Ketika turun hujan dia berdiri dan melepaskan kain ya, yang ada di lehernya. Nah, dilemparkan ke bawah di antara kedua kakinya. Falam yazal yusalli hatta qaraba al-fajr. Orang ini terus salat sampai mendekati waktu subuh. Fasajada wa autar ketika dia tahu sudah mendekati melakukan sholat witir satu rakaat. Wasalla rakaatil fajr setelah itu azan dia sholat dua rakaat fajr. Falamma uqimati as-salat dakhala ma'an nas. Ketika dikumandangkan komat dia masuk ke sof. Sholat jemaah bersama manusia yang lain makmu, Padahal itu ma'ahu, aku pun juga ikut sholat bersamanya. فلما سلم خرج فخرجت معه حتى انتهينا إلى الباب Selesai salam dia bangun keluar dan saya juga ikut keluar mengikutinya. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa tabiin mungkin juga penuh berjubel banyak manusia berdatangan keluar dari pintu kemudian nggak nggak ketahuan jejaknya artinya nggak bisa untuk dilihat Nah, sehingga Muhammad ibn munkadir nggak mengetahui kemana orang itu pergi. Nah, ya. lama kanat al hari besoknya Salaitul Isya al akhira fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saya salat Isya di malam hari di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fatasawattu fi sariyati aku jadikan bantal di tiang masjid Fajar, ar-rajul orang itu datang kembali untuk kedua kali. Taqaddama baina yadayhi, dia maju di hadapanku salat. Lamma qaraba al-fajr sampai mendekati waktu subuh. Setelah itu dia melaksanakan witir, salat dua rakaat subuh. Baru setelah itu ketika dikumandangkan iqamat, umat manusia salat dan dia bersama mereka. Nah, فلما سلم الإمام خرج نعم وخرجت نعم أمشي خلفه tapi ketika kali ini dia berdiri aku betul-betul mendekat dia berjalan dan aku membuntutinya hatta dakhala daran a'rifuha min duril Madinah sampai dia masuk ke satu rumah yang saya ketahui rumah di kota Madinah yang penting saya tahu dulu alamatnya Orang ini tinggal di situ. Faraja itu adalah masjid. Tapi hati penuh dengan penasaran. Saya kembali ke masjid. Nah, saya tinggal istirahat di masjid sampai datang waktu um, uh, duha. Ada antara syams ketika matahari sudah terbit. Um, Fakharastu hatta ataitu darah. Saya putuskan. Saya datangi rumahnya. Saya putuskan saya datangi rumah. Penasaran Muhammad Ibn Al-Munkir. Siapa orang ini? Penduduk Madinah keluar istisqa. Gak turun hujan. Orang ini sekali berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Siapa orang ini? Nah. Ada itu darah. Aku datangi rumahnya. Nah. Ketika aku masuk, nah, faidah wa Ternyata dia menjahit. Profesinya menjahit. Bahwa iskafi. Bahasa itu, iskafi. Bahasa mereka, iskafi alladhi raqqa' an-ni'al. Yang berprofesi mengecol sendal, sepatu, terompa. Apa ngesol itu? Hah? yang nambal ya nambal, nambal ada sepatu yang lubang, sepatu yang pedot atau sepatu yang apa. Itu ditambal sama dia, rokek akhirnya. Itu disebut dengan isgavi Yang menggeluti profesi itu disebut ini. Suka membawa sepatu. Nah, jahit. Nah, hmm. Falam marohani arafani. Kata Bang Mukhtar. Ya. Ketika dia melihat aku, ternyata dia tahu siapa saya. Dan dia mengatakan, Marhaban ya Aba Abdullah. Dia tahu kunyahnya. Ahmad bin Munkadir ma'ruf di kota Madinah. Alim. Ya. Selamat datang wahai Abu Abdullah. Alakah haja? Apakah kamu ada kebutuhan? Ada perlu apa sampai engkau datang ke sini? A'amalu laka khufan. Apakah kamu mau saya buatkan terompa? Maukah engkau saya buatkan sendal, maukah engkau saya buatkan sepatu? jelas itu kata Muhammad bin Munkadir. saya pun duduk. Dan saya berkata, Alasta sahibi laylatal ula? Ya akhi, wahai saudaraku, apakah anda betul yang aku lihat di malam yang pertama, kemarin lusa? Kemarin lusa. Ibnu Al-Munkadir faswadda wajhu. Orang ini berubah rona wajah. Wasohabi dan dia teriak. Sambil mengatakan, Ma dhaka wa ma anta ya Ibn al-Munkadir. Apa urusan dengan peristiwa kemarin? Ma dhaka wa ma anta ya Ibn al-Munkadir. Apa urusan dengan peristiwa yang lalu? Hatta khiftu wallahi min ghadabi. Sampai saya ka, takut khawatir dari amarahnya. Dan aku mengatakan, akhruju min indakan an. Tayyib, anak keluar dari rumahmu sekarang. Tak perlu marah, saya keluar saat ini. Jangan tersinggung. Ibrahim kadir pun keluar dari rumah. Di malam hari Zalaidul Isya akhir saya salat Isya di malam hari di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, tasalatu fi sariyati, saya bersandar kepada tiangku. Falam yaji. Kali ini orang itu enggak datang. Antum kalau dikasih kisah ada yang ngantuk. Mungkin lupa judulnya apa judulnya hari ini? Nah, kan lupa. Apa judulnya hari ini? Poli Kiat sukses poli. Poli apa? Nah, falam yaji. Kali ini dia tidak datang. Sehingga aku mengatakan, Inna lillah maza sonat. Inna lillah apa yang aku lakukan. Apa yang sudah aku perbuat. Maka dia tetap di dalam masjid ditunggu sampai subuh hatta tala'ati syams dahulu gelap. Nggak ada istilahnya cahaya lampu kayak zaman kita. Maka ditunggu sampai terbitnya eh, matahari, sampai keluarnya sinar. Nah. Fa ati itu darah. Saya keluar dari masjid, saya datangi rumahnya. Fa idal bab maftu. Pintu sudah terbuka. Gak ada siapa-siapa. Kosong. Barang pun bersih. Faqala li sahibud dar. Dan yang punya sewa rumah yang punya sewa kamar bertanya kepadaku, Ya Aba Abdullah ma yahdudz bainaka wa bainahu bil ams? Apa yang terjadi antara engkau dengan dirinya semalam? Muhammad bin Munkatir balik dengan pertanyaan malahu, memang ada apa? Qala ba'da ma kharajta min indahu, setelah engkau keluar dari tempatnya, basata kisa'ahu. Dia hamparkan kain di tengah-tengah rumah wa wada'a fihi kullama indah minal Kemudian dia letakkan apa yang dia punya di kain tersebut. Kulit, alat pintal, alat ngesol, alat membuat sepatu. Semua peralatan ini dikumpulkan sama dia. Kemudian ditali. Nah, wa kharaja walam adri aina dhahab. Dia keluar dan saya nggak tahu kemana dia pergi. Kata Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. فَمَتَرَكْتُ دَارًا فِي الْمَدِينَةِ أَعْرِفُهَا إلا طلبته فَلَمْ أجده Tidak ada satupun di antara rumah-rumah di kota Madinah yang saya ketahui melainkan saya cari orang ini. Muhammad ibn al-Munkadir. Saya ingin minta maaf kepada dia. Barangkali tersinggung. Saya cari dia di rumah-rumah di kota Madinah yang saya tahu falam ajud, tapi saya tidak mendapatinya. Ma yuridu an yaftadih amalu. Dia nggak mau orang lain tahu amalannya. Liajri an yu'araf. Dia nggak mau dia tersohor, kemudian viral. Kemudian umat manusia mengetahui dia jadikan itu sir bainahu rahasia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa tawaduknya orang itu. Gak dikenal bahkan tidak diketahui siapa namanya. Orang tawadhu, rendah diri, memiliki sifat zuhud yang tinggi. Mungkin kalau kita ikhwan afidhakumullah meremehkannya. Dan ternyata namanya terpuji di penghuni langit. Dan dalam riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Rubba aj'ad aghbar madfu fil abwab." Bisa jadi ada orang yang uyal uyalan rambutnya, pedebu wajahnya, tertolak di depan pintu. Lau aksama alallahi la abarra. Kalau dia sudah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Maksudnya, kalau dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala la abarra, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Ini ada di antara hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Dijadikan beliau ini manfaat bagi orang lain tanpa orang, orang tanpa orang lain tahu siapa dia. Nah, kemudian timbul pertanyaan ikhwani mula apa sih sebenarnya definisi zuhud yang benar? Al ah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan kepada kita nah, tiga poin yang dimaksud dengan zuhud. Ada pada tiga perkara. Yang pertama, an yakuna al-'abdu mimma fi yadillah aw mimma fi yadi nafsihi أن يكون العبد مما في يد الله أوثق مما في يد nafsi. Kata Ibn Rajab al Seorang hamba yang meyakini apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada yang dia punya di tangannya. Apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih kekal. Sehingga apa dia mengharapkan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia kaya, kaya di tangan. Bukan di sini. Afwan, kaya di Tangan bukan di sini. Harta di tangan bukan di sini. Oleh sebab itu fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan aslu zuhdi ar-ridha anillah. Asal zuhud itu seseorang ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita. Zuhud itu amalan hati. Sholat itu amalan apa? Amalan hati. Dia meyakini apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih banyak daripada apa yang dia punya. Ini itu ketapan. Sehingga dia berharap akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia kaya, kalaupun dia berharta, di tangannya. Bukan di hati. Menunjukkan bahwasanya zuhud ini amalan apa? Amalan kal, kalbu oleh sebab itu Fudhal bin Iyad pernah uh, komplain kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kata Fudhal bin Iyad, "Anta amartana bitaqallul wa tazahud." Wahai uh, Abdullah bin Mubarak, kamu ini perintahkan kita untuk hidup zuhud. Wa ta'ti bil badai. Tapi kamu impor barang dagangan semuanya ke kota ini. Kamu ini perintahkan saya untuk zuhud. Tapi barang daganganmu banyak sekali. Ah, kata beliau, ya Aba كنية فضيل بن عياض kata Abdullah bin Mubarak ya Aba Ali innama fa'altu hadha li asr wajhi aku lakukan ini untuk menjaga wajahku wa ukrim irdi memelihara kehormatanku wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi dan saya jadikan perdaganganku ini untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala Artinya jangan salah paham dalam perkara zuhud. Justru ini hakikat zuhud. Yang disalah kaprahi oleh orang-orang sufi. Zuhud itu nggak menikah, zuhud itu nggak bekerja. Meninggalkan istrinya seperti jamaat kompor. Jamaah apa lagi karkun? Jamaah apa lagi? Memberikan nafkah kepada mereka. Bukan ini zuhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat manusia untuk bekerja. Dan disebutkan bahwasanya sebaik-baiknya harta min kasbiyadi. Dari tangannya sendiri. Dari keringatnya. Dari hasil capeknya. Dan yahtatib ahadukum wa yadahu fi dhahri. Kalau seandainya ada seseorang yang membawa kayu, dia letakkan di atas punggungnya. Dia ambil tali karena tidak bisa. Kemudian diletakkan, dia mengambil bantuan dari tali itu untuk mudah supaya naik ke atas punggungnya. Dia bekerja dengan menjual kayu itu lebih baik min an yas'alan nas u'tuhu aw mana'u daripada dia minta kepada orang lain dikasih ataupun tidak. Ini urusan, ini laki-laki. Ini definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, yakni poin yang kedua kata Ibnu Rajab al hanbali "Idza usiba bi musibatin aghrab fil ajr." Orang zuhud itu ketika ditimpa musibah, dia mengharapkan pahala Amalan kalbu. Ketika ditimpa musibah, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mati, suaminya atau anaknya wafat, suaminya nah meludes hartanya, nah bangkrut. Nah, mungkin apa ikhwani afizakumullah dia ridho itu enggak kembali. Kenapa mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu besar kelak eh, dia akan terima di akhirat. Ini tidak gampang, tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, an yakuna zamuhu wa hamiduhu sawaun fil haq. Nggak ngefek bagi dia. Orang mencela, orang memuji, selagi dia berada di atas kebenaran. Ini zuhud. Tak peduli dengan umat manusia. Ada orang mencerca, ada orang mencela, ada orang memuji. Nah, kemudian membuat dia leleh. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum wa tamadu fa innahu dzabah hati-hati kalian dengan pujian, pujian tunggorok, pujian itu sembelih, menyembelih keikhlasanmu, menyembelih hatimu, menyembelih pahalamu, menyembelih ibadahmu." dengan pujian. Kata Ibn Rajab al-Hambali an yakuna hamidu wa dhammuhu sawa'un fil haq. Ketika seseorang sudah berada di atas kebenaran. Maka tiga makna ini berputar darinya arti daripada zuhud. Berarti ikhwani afidhakumullah zuhud bukan identik dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kalau kita melihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kaya raya. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Abu Abu Bakar al siddiq Tapi mereka disebut sebagai zuhud orang-orang yang zuhud. Mereka ini kaya raya, para saudagar, para pedagang. Kenapa mereka dikatakan zuhud? Karena menjadikan dunia mereka dimanfaatkan untuk akhiratnya. Ini suhud, Harta yang dia miliki dimanfaatkan untuk akhiratnya. Oleh sebab itu, ikhwani afizakumullah, dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, menukilkan di sana bahwasanya Imam Ahmad ibn Hambal pernah ditanya, Ya Abu Abdullah, rajulun ma'ahu alfu dinar. Wahai Abu Abdullah, seseorang punya seribu dinar, pecahan uang emas. Nah, hal yakunu zahidan, apakah orang yang seperti ini bisa disebut sebagai zuhud? Seribu dinar, satu dinar, empat seperempat gram emas, kadar sekarang. Timbangan sekarang arba karomat warubu 4,25 gram 24 karat berapa satu gram sekarang nah, sudah azan berapa satu gram sekarang Hah? Kok murah? Satu gram emas. 600. Satu juta ya, akhi. Nah, Kan aku lah diantum kalau 600. Nah, 1 juta ya? Iya, apalagi dolar naik. Nah, 1 juta, berarti berapa? Sekarang 1000 dinar kali 4,25, berarti berapa? 4 kali 1000. 4000. Koma 25 berarti 4250 gram emas. Kali 1 juta berapa? 4 M. Nah, 4 M. 4 M berapa? Seperempat ya. Ya, 4 M seperempat. 4 M seperempat. Zaman itu. Nah, sekarang bertanya kepada Imam Ahmad. Ya Abu Abdullah, rajulun indahu alfu dinar. Hal yakunu zahidan? Apakah bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud? Kata Imam Ahmad, nah ala syarita dengan syarat an la yafra idza zadat wala hazan wala yahzan idza naqasat dengan syarat ala syarita dengan syarat ya tidak begitu bahagia sekali ketika bertambah uangnya dan tidak begitu sedih ketika uangnya berkurang nambah berkurang lebih kurangnya lagi dia apa kurang lebih ala jarit Terlalu bahagia, nggak terlalu sedih karena hartanya. Ada yang bilang ini orang zuhud. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, bagi yang memiliki harta bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi orang lain, dia bisa jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyanyiakan dalam perkara-perkara yang haram, maka seorang miliuner sekalipun bisa disebut sebagai suhud. Fadhol azan dulu. Nah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, basiran bi'uyubihi. tanda kebaikan seseorang itu dia selalu melihat kepada aib-aib dirinya. Ini tanda kebaikan seseorang. Dengan itu ikhwani afidhakumullah akan muncul padanya sikap rendah hati merasa orang lain lebih baik. Dia sadar dirinya bukan malaikat. Kita manusia tempatnya salah dan dosa. Maka tanda kebaikan yang ketiga bagi seorang hamba dia selalu mengetahui kepada aib-aibnya. Dengan ini kemudian dia senantiasa muhasabah dan muraqabah Dan sebaliknya ikhwani afidhakumullah Orang yang tidak merasa akan aib dirinya Menganggap perfeksionis dalam segala hal Membawa dia untuk senantiasa spionase apa itu spionase? Tajas, tajasus. Kenapa? Hobinya melihat aib orang lain. Dia merasa nggak ada aibnya. Ini akan munculkan sifat tajasus. Suka mata-matai. Memeriksa, mengorek, meneliti, kirim utusan, untuk mencatat kesalahan-kesalahan pengurus pondok, ustadznya, pembinanya. Dijadikan eh, mata-mata tersebut sebagai satelit untuk mengirim data. Disusun secara sistematis data yang lengkap, rapi Kalau yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, kerjaannya intelijen. Bukan kerjaannya dah. Da'i. Pekerjaannya apa ini? Intelijen. Bukan da'i. Kalau antum mau tanya Ustad, jangan via telepon. SMS. Kenapa? Supaya bisa dijadikan sebagai bukti digital, database elektronik. Saya hafal kata-kata yang seperti ini. Walaupun saya bukan S1. Hmm, belajar di Yaman, pondok. untuk menjadi apa? Data digital. Bukti digital, database elektronik. Nah, akan dipakai nanti ketika datang waktunya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Berusaha untuk menguping dikorek hal-hal bahkan sampai kepada apa rumah tangga seseorang dia paham mereka itu semua ada di kantong saya mereka semuanya pada di kantong saya bukan seorang mukmin bukan seorang mukmin Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Man kana bainahu wa baina akhihi sitrun fala yakshifuh." Siapa di antara seorang hamba dengan saudaranya rahasia sitrun tirai, jangan sampai dibuka tirai itu. Rahasia sir. Spionase, tajasus. Sehingga membuat apa seseorang ini ambisi. Mengharapkan adanya hal-hal negatif dari mereka. Kata Ibnu Al-Arabi rahimahullah, "An-nas idza lam yajidu lahu aiban wa ghalabahumul hasad wa adawatuhum ahdathu lahu uyuba." Kata Ibnu Arabi menggunakan alif lam imamun min aimatil malikiyah. Beliau mengatakan annas idza lam yajidu aiban. Manusia kalau tidak mendapatkan dari saudaranya ini aib kesalahan wa ghalabahumul hasad wa adawatuhum dan sudah terjangkit penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki wa adawatuhum permusuhan yang sudah enggak sportif ada fulahu yuban mereka akan membuat membuat aib yang dituduhkan kepada saudaranya tanpa bukti, tanpa hujah. Sudah terjangkit penyakit hasad tidak sportif dalam permusuhan. Jatuhkan kredibilitas mereka aib-aibnya tanpa ada hub, tanpa ada burhan. Tuduhan dan penuh dengan tuduhan. Dan sukanya ini. Yesus memata-matai. Ustaz Usama hafizahullah ada bulan Februari kajian di uh, pekan kedua di hari Selasa atau pekan pertama di hari Selasa ngisi di Masjid Al-Ikhlas kajian pertama dan yang beliau baca kitab At-Targhib At-Tarhib Kemudian Tamir meminta kepada beliau untuk membimbing orang yang mau syahadat. Khair, Tamir. Insidentil. Itu pertama kali satu sama ngisi di situ. Nah. Kemudian diminta oleh Tamir untuk membimbing syahadat. Akan datang Islamic, uh, bukan Islamic, Mu'alaf Center. Mu'alaf Center. Nah, akan datang ma'al, eh, akan datang itu malah center untuk diminta untuk membimbing. Kuani hafizahum. Dibimbing itu pun satu sama menyebutkan tentang fadilah tauhid, keutamaan tauhid dan dibimbing. Subhanallah. Kemudian dijadikan sebagai sesuatu untuk menjatuhkan. Dianggap sama dengan mereka. Dilihat siapa temannya. Yang berjalan bersama seseorang dihukumi seperti itu. Ini insidental. Bahkan tidak kenal dengan mereka. Bahkan tidak hanya itu. Ikhwani afidhakumullah. Kita dapat screenshot. Mereka bisa SMS. Nomornya Mu'alaf Center. Pak, mau tanya. Kapan saja jadwal Ustaz Usama di Ma'alaf Center? Yesus. Mata-matai. itu syar, menginginkan kejelekan. Maka Alhamdulillah. Ma'alaf Center mengatakan, nah, kemarin di Masjid Al-Ikhlas itu kebetulan saja. Oh, berarti nggak ada kajian rutin, Pak. Gak ada. Bahkan saya nggak kenal sama beliau. Kata ada birahum. Putus keinginan mereka. Ini ahlul syar, ahlul fitnah. Sukanya apa? Yastad fil ma'il akhir. Senangnya mancing di air keruh. Mereka sudah buat kolam ini budak, bukan keruh lagi, budak. Untuk saat ini budak ini. Nasallallahu salamata wal afiyah maka tanda kebaikan seseorang basiran biuyubihi dia faham kepada aibnya berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah alamatul mukhlis tanda orang yang betul-betul ikhlas idza utiba la yahrad ketika dia ini ditegur enggak marah bal tarif dia mengaku wala yubarri nafsa, tidak membenarkan dirinya sendiri, bahkan dengan mudah, dengan ringan dia mengatakan, rahimallah man ahda ilayya uyubi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang memberikan hadiah aib-aibku, kesalahan-kesalahanku. Wala yubarri nafsa, tidak membenarkan dirinya sendiri, wala yakun mu'jiban, enggak kemudian membuat dia bangga kepada pendapatnya, bangga kepada dirinya Kemudian tidak merasa bersalah wahada daun muzmin dan ini merupakan penyakit yang kronis. Kata beliau, kealamatul mukhlis merasa dirinya punya aib, dinasehati, dia legowo, lapang dadanya. Berarti saudaranya cinta kepada dia. Maka ini tiga tanda kebaikan bagi seseorang. Yang pertama tadi apa? Hah? Nah, paham dalam perkara agama. Tanda kebaikan yang kedua, zuhud dalam dunia. Yang ketiga, nah, memahami dan mengenal, mengerti ya kepada aib-aibnya sendiri. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.